Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati. Beberapa pertemuan yang lalu kita selesai membahas tentang yakin. Sekarang kita masuki pembahasan baru yaitu tafakur. Pentingnya tafakur diterangkan di dalam ayat yang banyak dan hadis-hadis yang sahih tentang hal tersebut. Bahkan tafakur itu termasuk hal paling berharga yang dilakukan oleh jiwa kita. Pengisi waktu yang paling utama. Kesibukan akal yang penuh barokah. Baik bertafakur tentang ayat-ayat Allah yang kauniyah yaitu alam ataupun bertafakur tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla itu semuanya merupakan amalan yang luar biasa kalau objek yang ditafakurinya adalah objek yang benar dibutuhkan oleh jiwa seperti alam jagat raya ini seperti ayat-ayat yang syariah Al-Quran dan hadis Tafakuri maknanya dihayati tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat, tentang alam kubur atau tentang keagungan Allah Azza wa Jalla melalui nama-nama dan sifatnya. Maka mentafakuri semua itu merupakan sumber dari seluruh kebaikan. Sebaliknya kalau objek yang ditafakuri adalah sesuatu yang buruk Maka itu pun akan menjadi sumber segala keburukan Berdasarkan hal itulah maka tafakur merupakan mabda atau dasar atau fondasi dari tindakan yang dilakukan oleh manusia. Kalau fondasinya baik akan melahirkan tindakan yang baik. Tapi kalau fondasinya buruk akan melahirkan tindakan yang buruk. Selama objek yang ditafakuri adalah perkara yang baik. Itu akan menjadi cahaya bagi hati. Sebagaimana perkataan para ulama. Di antara Imam Ibn Uyainah. Maknanya adalah Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau berkata al-fikratu nurun tudkhiluhu qalbak. Berfikir itu cahaya yang masuk ke dalam hatimu. Dan fungsi cahaya apa? Menerangi dengan berfikir. Cahaya akan memenuhi hati sehingga hati terterangi. Kalau hati terterangi, begitu gamblang jelas jalan yang harus dilalui ke depan dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup juga begitu pasti. Akhirat jalannya jelas ini, maka lebih terang daripada siang hari di tengah bolong. Dan ini yang dimaksud dengan hadis taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anhu illa halik aku tinggalkan bagi kalian aku tinggalkan kalian alal mahajjatil bayda aku telah meninggalkan kalian di atas konsep hidup yang terang benderang Saking terangnya lailuha karena hariha. Malamnya itu ibarat siangnya. La yajigu anha illa halik. Tidak ada yang tersesat dari jalan yang terang tadi kecuali orang yang binasa. Itulah kalau hati sudah terterangi, jiwa telah tersinari dan sinar ini, cahaya ini salah satunya datang dari hasil tafakur. Tafakur tentang ayat Allah baik yang kauniyah ataupun yang syariah. Berkata Amir bin Abdul Qais, ini seorang ulama tabi'in. Kata Amir bin Abdul Qais, sami'tu غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان الفكر أو التفكر Aku telah mendengar bukan satu, dua, tiga orang sahabat saja. Maksudnya banyak sahabat Nabi yang beliau dengar. Mereka semua berkata cahaya iman. Sinarnya iman adalah tafakur. Ada seorang ulama yang ma'ruf namanya, pernah mendengar Ibrahim bin Adham. Seorang mantan raja, mantan penguasa, bergelimang harta. Tapi kemudian setelah dapat hidayah beliau lebih memilih zuhud meninggalkan seluruh kekayaan dan kekuasaan. Belajar Islam dan mengamalkannya. Pernah ditanya Ibrahim bin Adham, "Innaka tutilul fikrah?" Kamu kok seringkali berfikir, seling tafakur. Kenapa demikian? Maka dia menjawab, "Al-fikratu mukhul akal. Bertafakur itu adalah muhnya akal. muh itu sumsumnya akal. Intisari dari akal. Dan para ulama menyatakan bahwa bertafakur tentang ayat-ayat Allah yang kauniyah dan qauliyah. Kauniyah itu yang ada di alam. Qauliyah itu firman Allah dalam Al-Qur'an yang diperinci dengan hadis bahwa bertafakur tentang itu jauh lebih utama daripada ibadah yang dilakukan oleh anggota badan sebagaimana pernah berkata Abu Darda radhiyallahu an tafakkur saah khairun min qiyamil lailah bertafakur sesaat saja itu lebih baik daripada Sholat semalaman Pernah mendengar perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah Beliau berkata At-tafakkur fil hadithi sa'atan khairun Wa habbu ilayya min sholati alfi rakaat Bertafakkur sesaat saja tentang hadis. Hadis isinya ilmu. Hadis isinya ayat Allah baik yang kaunih ataupun yang kauliyah. Kata Imam Syafi'i bertafakur sesaat. Lebih baik dan lebih aku sukai daripada sholat sekalipun seribu rakaat. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, rakaatan muktasidatan fi tafakkurin khairun min qiyamil lailah wal qalbu sahin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, dua rakaat yang simple, yang enteng, yang ringan, yang tidak terlalu panjang gitu ya. Simple muktasid. Dua rakaat yang simple. Tapi disertai dengan tafakur di dalamnya. Mana tafakur? dia menghayati seluruh isi bacaan yang dilisankan oleh bibirnya. Ketika membaca Fatihah ada penghayatan. Hatinya ikut. Fikirannya ikut menghayati. Ketika iftitah Fatihah dan surat. Suratnya pendek, mungkin kuliah. Karena dia salat sunat, ya sujudnya disertai dengan tafakur, dengan penghayatan, dengan tadabur, rukuknya begitu, duduknya semua simpel. Dua rakaat yang simpel disertai dengan tafakur lebih baik daripada sholat tahajud semalaman tapi hatinya lalai. Semalaman tahajud dari mulai ba'da sholat isya terus sampai subuh tegak berdiri, tidak tidur walaupun sekejap. Membaca surah yang panjang-panjang, semalaman bayangkan. Tapi bari ngalamun, tanpa ada penghayatan. Kata Ibn Abbas, lebih utama dan lebih baik dua rakaat simpel tapi khusyuk. Karena adanya unsur apa? Tafakur di dalamnya. Kalau yang semalaman walaupun lama dan berat tapi kosong dari tafakur, lalai. Maka lebih utama yang dua rakaat tapi simpel tadi. Karena adanya unsur tafakur. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Dan itu disebabkan karena nilai solat yang dicatatkan dari solat seseorang akan didasarkan pada kadar tafakur yang dia lakukan di dalam sholat. Penghayatan kekhusyuan yang dia yang dia lakukan di dalam sholat. Sebagaimana Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu taala menyatakan yuktabu lirrajuli sholat, lirrajuli min ma'akwala minha. Akan dicatat bagi seseorang dari sholatnya sesuai dengan kadar penghayatan orang itu terhadap bacaan sholat. Kalau umpah ketika sholat ada kehusuan, ada penghayatan, ada tafakur terhadap apa yang dibaca, itu yang dicatat. Tapi ketika yang dibaca tidak dihayati, tidak ditafakuri, mulut baca, hatinya pikiran ingat ke urusan lain maka itu tidak dicatat coba jujur kepada diri sendiri berapa persen kira-kira penghayatan kita di dalam sholat kita kalau sudah mencapai 50 persen oh itu luar biasa ya 40 lumayan lah ya 30 ya agak lumayan daripada lumayan. ah, apalagi yang lebih besar daripada itu itu lebih bagus. Tapi rata-rata orang jangankan mencapai 30 40 persen, 10 persen juga belum tentu ya, belum tentu. Padahal yang dicatat pahala dari surat seorang sesuai dengan kadar penghayatan dia terhadap apa yang dia baca. Ya. Berkata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Eh, bukan Al-Qurtubi, Al-Qurazi ya, Al-Qurazi. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, Al-Qurazi. Kata dia, "Li'an aqra'a fi lailatin hatta usbiha idza zulzilatil ardu zilzalaha." Wa al-qari'ah. La azidu 'alayhima wa, wa ataraddudu fihima wa atafakkar ahabbu ilayya min an ahudzal Qur'an hadza aw qal al ansurahu nasra Kata Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, kalau aku semalaman membaca dua surat pendek, Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Dua-duanya tentang apa itu teh? Tentang kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzala sampai akhir. Dan al-qariyah mal qariyah wa ma'adraka mal qariyah sampai akhir. Kalau aku membaca dua surat ini semalaman, tidak lebih. Aku ulang-ulang dari awal. Sampai akhir aku ulang lagi dari awal. Dan aku bertafakur tentang maknanya. Dihayati maknanya. Itu kalau penghayatannya mendalam sudah pernah kita terangkan dalam bab yakin bahwa penghayatan yang mendalam terhadap apa yang dibaca bisa sampai pengaruhnya kepada pengaruh yang sama ketika kita melihat. Pernah kan kita ungkit ucapan seorang alim Seandainya aku melihat surga dan neraka, imanku tidak akan bertambah. Kenapa? Karena aku sudah mencapai puncak keyakinan tentang surga dan neraka seolah-olah aku sudah melihatnya. Dari mana kamu bisa melihat itu? Dari pandangan mata Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan surga dan neraka. Beliau sudah melihatkan surga dan neraka kan? Nabi SAW sudah melihat ketika mi'raj. Ketika menyampaikan dari ekspresi wajahnya, dari sorotan matanya bisa terlihat oleh orang yang penghayatan luar biasa seolah-olah dia pun melihat surga dan neraka. Ya. Bayangkan dibaca Al-Zalzalah dengan Al-Qari'ah tentang kiamat yang begitu menggetarkan. Iza zulzilatil ardu zilzala. Bila bumi diguncangkan dengan seguncang guncang. Pernah enggak kita merasakan malam hari ketika tidur tiba-tiba tempat tidur yang kita tempati bergoyang karena gempa hanya beberapa detik? Pernah ya? Tiba-tiba lagi ding goyang ini kenapa? Ternyata si lampu juga goyang. Gimana perasaan kita? Panik ya enggak? Cepat-cepat keluar. Cepat-cepat anak-anak dibangunkan. Khawatir getaran gempa tambah gede dan agak lama nanti si bangunan apa? Runtuh. Itu saya sudah bikin kita ngeri hanya berapa detik ternyata berhenti dan diam. Alhamdulillah. Tapi kengeriannya sudah kita rasakan. Padahal gak seberapa. Dengan skala Richter yang rendah di bawah 4 umpamanya, hanya beberapa detik, 5 sampai 10 detik. Coba tanya kepada orang yang pernah mengalami gempa sampai bangunannya runtuh. Ketika pernah terjadi di Jogja, pernah terjadi di Tasik, pernah terjadi di di di Palu di mana ya kemarin-kemarin. Itu sampai runtuh, orang sampai menjerit-jerit merasa itu saatnya kiamat. Sampai banyak yang mati, banyak yang terkena reruntuhan, banyak yang tidak sadar. Ahwat-ahwat di pesantren itu begitu bergoyang, nggak sadar dirinya tidak menutup aurat, langsung lari keluar Ikhwan-ikhwan menyatakan nador masal. Hanya beberapa detik itu teh, belasan detik. Kengeriannya itu sudah luar biasa. Kita belum merasakan itu karena belum mengalami. Tapi mungkin di antara yang hadir di sini ada yang pernah mengalami, ya. Nah, ini bayangkan kiamat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi bumi ini mengeluarkan seluruh isi perutnya. Lahar pada muncrat, gunung-gunung pada meletus, semuanya. Gak terbayangkan. Dibaca berulang-ulang, semalaman. Dengan penghayatan. Kata Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, kalau aku dalam semalam membaca dua surat ini diulang dengan tafakur, dengan tadabur, dengan kekhusyuan, dengan penghayatan, tidak lebih dari dua surat ini itu lebih aku sukai daripada membaca ah, seluruh ayat Al-Quran semalaman tapi tanpa penghayatan. Ada orang yang membaca Al-Quran sekedar untuk murojaah atau sekedar mencapai target bacaan. Pokoknya sehari harus satu juz nih. Akhirnya dibaca apa dengan reda? cepat tanpa penghayatan. Ya, ada yang seperti itu, kebanyakan begitu. Kata Al-Quradi, aku lebih suka membaca dua surat pendek berulang-ulang tapi dengan penghayatan. Berkata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, kata beliau, al-fikratu fi ni'amillah afdalul ibadah berfikir tentang seluruh nikmat Allah yang diberikan adalah seutama-utama ibadah. Karena dari hal itu mendorong kita untuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Syukurnya dalam bentuk melaksanakan seluruh yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Syukurnya itu dalam bentuk meningkatkan kualitas ketaatan. Itulah penjelasan para sahabat dan para ulama tentang keutamaan tafakur. Yang intinya adalah bahwa tafakur ini menjadi penyebab berlipat gandanya pahala yang dilakukan oleh anggota badan kita. Seluruh ibadah yang dilakukan anggota badan kita sesimpel, seenteng apapun, itu akan berlipat pahalanya dengan adanya tafakur di dalamnya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa tafakur yang merupakan amalan hati, itu lebih utama daripada amal-amal yang dilakukan oleh anggota badan. Tadi disebutkan lebih baik dua rakaat simpel tapi dengan tafakur dengan penghayatan daripada sholat malam semalaman tapi sambil ngelamun. Sholat malam semalaman secara fisik capek apa lelah? Capek dan lelah, pegel, kesel, ya Kebayang pahalanya juga besar. Tapi ternyata lebih besar pahala dua rokat yang simpel tapi ada tafakur di dalamnya. Ada kekhusyuan di dalamnya. Yang dimaksud dengan khairun artinya aktharuha ajro lebih banyak pahalanya. Dua rokat yang simpel tapi dengan adanya tafakur lebih baik daripada sholat semalaman tapi lalai hatinya makna lebih baik adalah lebih banyak pahalanya ya berdasarkan hal itulah maka tafakur merupakan sebuah amalan hati yang luar biasa agungnya apakah itu tafakur dan apa bedanya dengan tazakur ada tafakur ada tazakur beda ya Tafakur secara bahasa artinya adalah taradudul qalbi fi syai. Taraddud taraddud itu bulak balik Bahasa Sunda nama dipikir dibulak-balik, dibeweng, diutahkeun, ta eta tafakur. Itu susah diterjemahkan. Makna tafakur adalah bolak-baliknya hati dalam memikirkan sesuatu. Difikir setelah mentok balik lagi ke awal difikir lagi itu namanya tafakur. Kalau orang Arab menyatakan menyatakan rojulun, tafakur rojulun seseorang sedang tafakur maknanya raddada bahu mu'tabiron, kalau hatinya bolak-balik berpikir tentang sesuatu untuk mengambil pelajaran dari sesuatu itu. Adapun al-fikru berfikir beda dengan tafakur tadi. Kalau al-fikru berfikir maknanya at-ta'amul, memperhatikan sesuatu. Tapi hanya sekali tapi kalau berulang kali dipikir, dibulak-balik, dibeweng diutahkan da tadi, itu tafakur. Berfikir hanya sekali dua kali kalau berfikirnya terus dibulak-balik, maka itu namanya tafakur. Jadi tafakur itu adalah berfikir yang dibiasakan rutin dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebiasaan. Untuk apa? Untuk mengambil pelajaran faidah dari apa yang difikirkannya. Itu makna tafakur secara bahasa. Wa amma tafakur fil istilah. Itu tadi diterangkan di dalam sebuah kitab yang mirip ensiklopedia al-mausu'ah uh, ah, kamus yang agak detil penjelasannya namanya Ruhul Ma'ani Adapun secara istilah berkata Al-Munawi ketika menerangkan makna tafakkur Beliau berkata, "At-tafakkur huwa taraddudul qalbi bin nazar wa tadabbur li talabil ma'ani." Tafakkur art artinya bolak-baliknya hati dalam berfikir dengan cara memandang, mempelajari sesuatu untuk difahami makna dari sesuatu tersebut hakikat dari sesuatu tersebut baik itu kebaikan atau keburukan kalau kebaikan diambil kalau keburukan dihindarkan sejauh-jauhnya itulah makna dari tafakur jadi tafakur berpikir terus berpikir keras berulang-ulang untuk mengambil faidah dari apa yang difikirkannya itulah yang disebut dengan tafakur kalau sekali-sekali Bukanlah tafakur tapi sekedar berfikir ya. Apa bedanya tafakur dengan tadakur? Ada tafakur, ada tadakur. Secara bahasa tafakur berfikir terus-menerus. Kalau tadakur, secara bahasa artinya mengingat-ingat. Ingat itu Artinya tadakur. Tadakur itu artinya ingat. Anda masih ingat kepada saya. Ah, bahasa Arabnya hal tadakarta. Hal tadakarta ini Masih ingat gak kepada saya? Gitu ya. Udah lama jumpa, alam, eh, uh, eh, pernah jumpa terus berpisah. Ketemu lagi hal tadakarta ini. Apakah kamu masih ingat saya? Oh tentu saja saya ingat kamu. Nah tadakarta. Seperti itu. Itu tadakur. Tadakur mengingat-ingat. Atau dalam konteks kalimat tertentu, tadakur artinya mengambil pelajaran. Afala tadakarun, Tidakkah kalian bisa mengambil pelajaran? Tergantung konteks kalimatnya. Jadi ada tafakur, ada tadakur. Apa bedanya? Bedanya tafakur dengan tazakur dari dua aspek. Aspek pertama anna dzikra yata'allaqu bi dzatillah wa amma tafakur fayakunu fi dalaili 'azamatihi wa fi makhluqatihi. Fallahu 'azza wa jalla huwal haqq wala yumkinu li ahadin ayatafakkara fi dzatillahi ta'ala lianna idraka dzalika mumtani'un aqlan fal uqul la tuhitu bi khaliqiha azza wa jalla Adapun zikir zikir itu ingat zikir itu berkaitan dengan zat Allah Adapun tafakur berfikir tidak boleh tentang zat Allah. Tapi tentang perkara-perkara yang menunjukkan tentang keagungan dan kekuasaan Allah. Fikirkan dalil-dalil tentang keagungan dan kekuasaan Allah di alam jagat raya ini. Di dalam ayat-ayatnya baik ayat kauniyah yaitu langit bumi beserta isinya atau ayat-ayat kauliyah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh berpikir tentang zat Allah. Karena apa? Tidak mungkin seseorang mampu memikirkannya. Akal tidak mampu. Allah itu terlalu agung untuk difikirkan zatnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi dalam Sahih Al-Jami' Shaghir disebutkan tafakkaru fi khalqillah dalam riwayat lain tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadarah Berfikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah dan jangan kamu bertafakur, berfikir tentang zat Allah. Karena apa? Karena kamu tidak mungkin mampu menjangkaunya. Jadi, zat Allah bukan untuk difikirkan. Berfikir itu tentang makhluk ciptaan Allah atau apa-apa yang bisa menunjukkan keagungan, dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla tentang penciptaan langit dan bumi silakan pikirkan itulah fungsi akal untuk memikirkan makhluk ciptaan Allah ayat-ayat Allah baik kauniyah ataupun qauliyah Allah berfirman inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard di dalam penciptaan langit dan bumi wa ikhtilafil laili wan nahar dan perbedaan antara siang dan malam la ayatil liulil albab benar-benar ada tanda-tanda yang nyata bagi kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal Siapa orang yang berakal itu lihat alladzina yadhkurunallaha orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Kalau ketika tentang zat Allah zikir. Baik ketika berdiri, duduk ataupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal sambil berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kalau berzikir tentang zat Allah, tentang uh, kalau berfikir tentang langit dan bintang ciptanya, Zikir tentang zat Allah kalau fikir tentang makhluk Allah. Itu surah Ali Imran ayat 191. Kenapa tentang zat Allah itu tidak boleh difikirkan? Karena pertama tidak ada petunjuk dari Allah dan Quran dari Quran dan Sunnah tentang zat Allah. Kedua, tidak adanya petunjuk atau informasi dari Allah tentang zat Allah menunjukkan itu tidak boleh diketahui oleh orang karena keterbatasan kemampuan orang untuk memahami zat Allah. Kedua, Allah itu Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Kalau tidak ada yang sama dengan makhluknya, tidak ada perbandingan, maka tidak bisa dideskripsikan. Maka keterbatasan akal menyebabkan tidak mungkin akal ini menjangkau tentang hakikat zat Allah Azza wa Jalla. Akal itu hanya mampu menjangkau memahami sebagian dari apa yang terjangkau oleh indera kita, tidak semuanya. Ada enggak yang terlihat oleh mata? Terdengar oleh telinga, teraba oleh anggota badan kita, tapi akal tidak mampu menjangkaunya. Ada tidak mampu memahaminya. Ada ya banyak, banyak. Oleh karena itulah maka kalau makhluk Allah saja banyak yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia apalagi tentang zat sang khaliq. Jadi berzikir tentang zat Allah silakan sebut subhanallah Silakan sebut tentang seluruh sifat Allah melalui lisan kita itu zikir, tapi kalau berfikir tentang alam ciptaan Allah yang agung dan dahsyat ini. Inilah perbedaan pertama antara zikir dengan tafakur. Perbedaan kedua. Tadakkur thamratut tafakur. Hmm. Tadakkur, tadakkur itu zikir terus-terusan maknanya ya sama dengan tafakur. Tafakur itu berpikir terus-terusan. Tadakur, zikir terus-terusan atau mampu mengambil pelajaran. Tadakur samrotut tafakur. Tadakur itu buah dari tafakur. Tafa, tadakur itu hasil dari tafakur. Setelah tafakur berfikir terus, lahir tadakur. Ingat terus-terusan kepada Allah. Dan mampu mengambil pelajaran dari semua ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kalau demikian, mana yang lebih bernilai? Tafakur atau tadakur? Tadakur lebih bernilai daripada tafakur. Kita mohon menanam mangga apa yang kita inginkan dengan menanam mangga itu? Buah mangganya nanti. Kalau pohonnya mangga akan dimakan. Ada nggak orang pohon kamu nanam apa pohon mangga? Untuk apa? Dimakan nanti batangnya. Ada yang begitu? Enggak. <laughs> Pasti yang di, di diharapkan apanya? Buahnya. Kalau udah puluhan tahun nggak berbuah juga, kesel apa tidak? Kesel. Akhirnya ditebang. Ini nggak bermanfaat. Ditebang, jadi kayu bakar. Yang lebih berharga itu mangganya atau pohonnya? Mangganya. Tadakur buah dari tafakur. Maka tadakur memiliki nilai yang lebih utama daripada tafakur. Sebagaimana perkataan para ulama, anna tadhakkura thamratu tafakkur fahuwa natijatuhu fattadhakkuru a'la minat tafakkur lianna tafakkura wasilatun lahu wa dalilun ilaih tadhakur adalah buah dari tafakur dan itu hasil dari tafakur hasil akhir maka tadhakur lebih utama lebih tinggi daripada tafakur karena tafakur sekedar wasilah, batu loncatan atau alat untuk meraih tazakur Dan buah jauh lebih berharga daripada pohon yang menghasilkan buah tersebut. Berdasarkan hal itulah maka tazakur lebih utama daripada tafakur. Lawan dari zikir, lawan dari ingat adalah ghaflah dan nisyan. Ghaflah itu lalai. Nisyan itu lupa. Maka hakikat dari tadzakur adalah huzur suratil madhkur al-ilmiyah fil qalb Makna hakikat dari tadakur adalah hadirnya gambaran sesuatu yang diingat di dalam hati. Selalu apa namanya ada di dalam hati, tidak pernah terpisah walau sekejap. Coba umpamanya seorang ibu memiliki bayi yang baru dilahirkan, masih dia susui. Terus si ibu ini kerja sebagai guru umpamanya atau di pasar atau apa dan bayinya dititip mungkin di rumahnya ke adiknya, ke kakaknya, ke babysitter atau yang sejenisnya ya. Kira-kira selama dia kerja, selama dia ngajar, pikirannya kemana? Ke bayi terus. Bayinya ini, anaknya terus nempel di pikiran tidak pernah lepas apapun yang sedang dia lakukan. Nah, itu yang disebut dengan tadakur. Jadi gambaran objek yang diingat itu selalu nempel tuh di hatinya, di kepalanya, tidak pernah lepas. Itu hakikat dari tadakur. Atau umpamanya kita sedang lapar bingit. Umpamanya contohnya sedang saumnya. Ada dari ba'da zuhur istri kita sudah masak makanan kesukaan kita. Aromanya sudah kecium. Bungklekannya apa wujud dari makan itu sudah kelihatan dalam keadaan lapar. Apanya yang disukai apanya contoh semur jengkol gitu. udah kebayang ngebayang atau terus gitu ya nempel di, di, di kepala kita dalam keadaan lapar seperti itu. Sedikit lupa, ingat lagi. Sedikit lupa terpalingkan oleh urusan lain, ingat lagi. Seperti itulah. Nah, atau mungkin di sini ada pengantin baru. Itu yang orang yang paling diinginkan untuk selalu dekat dengan kita siapa? Pasangan kita. Pas umpamanya pengantin baru kan nggak boleh cuti lebih dari sekian hari. <laughs> Ada cuti menikah nggak? Paling sehari dua hari, seminggu. Setelah itu kerja. Daat waktu dikerja atau umpamanya pergi keluar, keluar rumah. Yang ada di kepala itu yang terbayang siapa? Istri kita terus-terusan. Masih ada di sini pengantin baru. Seperti itulah. Itu hakikat dari tadakur. Sesuatu yang diingat itu selalu tergambar di dalam ingatannya dan di dalam hatinya. Ya. Maka disebutlah dengan wazan tadzakur dari wazan tafaul. Tafaul tafaul itu memberi makna terus-terusan dan bertahap. Bertahap, tapi terus-terusan. Jadi setiap kata yang masuk ke dalam wazan tafa'ala maknanya terus-terusan begitu dan sering seperti apa bahasa Arabnya belajar ada yang tahu belajar apa bahasa Arabnya ta'allama ta'allama ya ta'allamu ta'alluman ta'allum itu belajar dari wazan ta'allama makna belajar terus-terusan tidak belajar, sekarang baca udah pleng enggak lagi itu bukan belajar bukan ta'alum ta'alum itu terus-terusan ta'allum tafahum berkata Imam Al-Bukhari innamal ilmu bitta'allum ilmu itu hanya bisa diraih dengan cara ta'allum apa ta'allum? belajar terus-terusan Ilmu nggak bisa dilaih melalui mimpi. Ah, saya madak soleh, iya tahajud aja tiap malam, saum tiap hari, baca Quran sehari dua tiga juz, nanti gak pinter sendiri. Bisa begitu? Nggak ada. Kalau ada orang yang ngaku, saya mau belajar bahasa Arab ya hasil tahajud tanpa belajar. Langsung kita omongkan bohong segede-gedenya. Hoax itu. Innamal ilmu. Bita'alum ilmu itu hanyalah diperoleh dengan ta'allum innamal fahmu bitafahum dan pemahaman hanya bisa diperoleh dengan tafahum ta'allum tafahum tadzakur tafakur itu amalan yang berproses dan terus menerus dan mengalami peningkatan Orang yang belajar sekali dia faham sedikit Belajar dua kali dia faham lebih banyak Belajar tiga kali terus Makin sering belajar dia makin banyak dapat ilmu Orang memahami sekali faham sedikit Orang memahami dua kali faham lebih banyak terus Tafahum namanya Belajar terus-terusan ta'alum namanya Berfikir terus-terusan tafakur namanya Berzikir terus-terusan tadakur namanya Begitulah maka baik ta'allum, tafahum, tafakur, tadakur semuanya merupakan amalan yang berproses dan dilakukan secara terus-menerus. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, Walihada kanat ayatullahil matluwah wal mashudah dzikra." Oleh karena itu, ayat-ayat Allah baik yang dibacakan ataupun yang tersaksikan, yang dibacakan berarti ayat Al-Qur'an dirinci dengan hadis. Yang tersaksikan berarti apa? Alam jagat raya ini langit bumi beserta isinya. Itu semua ayat-ayat Allah. Alam disebut ayat kauniyah. Al-Qur'an disebut ayat qauliyah. Qauliyah itu ucapan firman Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim. Oleh karena itu, ayat-ayat Allah baik yang dibacakan atau qauliyah yaitu Al-Qur'an ataupun yang tersaksikan yaitu alam jagat raya ini disebut dengan sebutan zikra. Allah berfirman di dalam beberapa ayat contoh surah Ghafir ayat lima tiga dan lima empat walaqad ataina musal huda wa awrathna bani israel al kitab hudan wa dzikra liulil albab sungguh kami telah memberikan kepada Musa huda al huda itu petunjuk wa awrathna bani israel al kitab dan telah kami wariskan kitab ini kepada Bani Israel. Untuk apa? Hudan sebagai petunjuk, wa zikra dan sebagai zikra. Zikra itu pengingat-ingat, peringatan, sesuatu yang mengingatkan kita. Awas lo salah langkah, awas lo melanggar batas, awas lo anjlok dari real. Seperti itu tuh. Itu namanya apa? Zikro. Kitab ini zikro. selain hudan, selain petunjuk juga zikro. Ada petunjuk nih Allah jalan yang benar, ada peringatan, awas anjlok. Anjlok bahaya loh, ini bahayanya nih. Disebut zikro. Tapi ada tapinya, yang bisa menjadikan kitab itu sebagai hudan dan zikro hanyalah ulul albab. Allah berfirman, hudan wa zikro li ulil albab. Ini menjadi petunjuk dan peringatan bagi ulil albab orang yang memfungsikan akalnya. Bukan orang yang berakal karena semua orang pasti ber, berakal, tapi ada yang memfungsikan akalnya, ada yang tidak. Hare-hare we akal akalnya tidak dipakai untuk memahami petunjuk yang Allah turunkan. Dalam ayat lain dalam surah Al-Haqqah ayat 48 Allah berfirman, "Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin." Sesungguhnya Al-Qur'an ini latadhkiratun. Benar-benar sebagai tadhkirah, sebagai pengingat, sebagai yang mengingatkan, yang memberi peringatan. Untuk siapa? Lil muttaqin, orang-orang bertakwa. Hanya orang bertakwa yang menjadikan Al-Qur'an ini sebagai peringatan bagi dia. Orang yang tidak memiliki kadar ketakwaan yang cukup mah Quran dianggap angin lalu. Gak tahu punya, nggak tahu nggak tuh musaf di rumah. Kalau punya nggak tahu suka dipegang atau tidak, atau hanya dipegang sering tiap hari dibersihkan, kebul ditiup, puh. dibuka nggak, dibaca nggak, ya? Itu nggak akan bisa orang itu menjadikan Quran sebagai peringatan bagi dirinya. Itu ayat-ayat yang qauliyah Al-Quran. Selain ayat qauliyah, Allah pun menerangkan tentang ayat kauniyah. Kauniyah itu yang ada di alam, tentang langit, bumi, gunung, dan seterusnya. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Di antara surah Qaf ayat 6 dan 7. Allah berfirman, "Afalam yanduru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj." wal arda wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabasiratan wa وذكرى likulli عبد munib Kata Allah tidakkah mereka melihat kepada langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami membangunnya dan menghiasinya dan tidak memiliki keretakan sedikit pun. Tidak ada yang retak langit ini. Orang kalau membangun rumah se, se, seapik apapun sok ada aja ya di dinding atau di atap itu ada garis-garis retak suka ada ya ada tuh segerget kita yang ngebangunnya ini tukang bangunan teh gimana gitunya itu ada retaknya komplain kita tuh itu ada retaknya apa aja tenang itu retaknya nggak sampai ke bata cuma aciannya aja cuma taplokannya gitunya cuma kita bukan khawatir akan runtuh tapi sareksek we ningalina nya. Sareksek ada terjemahannya. <laughs> ada yang tahu mana sareksek? Sareksek itu nggak nyaman dilihatnya lah. Ya, ini baru bangunan tapi ada retaknya. Saya setiap ngebangun begitu tuh. Bukan saya nggak bangun ya tukang bangunan. Pas di kamar itu kenapa ada retak? Oh ini mah hanya aciannya aja. Uh, uh benar saya juga tahu ada cuma acian nggak mungkin batanya yang retak. Tapi sarik eta Langit mah tidak begitu wa malah hamin furuj coba antum belel-belel mata ke langit tuh. Sekarang mah terhalang awan, kita nggak hujan. Nanti kalau cerah musim kemarau, cerah nggak ada awan birunya langit coba lihat ada garis retakan nggak nggak ada wa malaha min furuj wal arda madadnaha lalu bumi kami bentangkan wal khayna fiha rawasi dan kami buatkan di atas bumi itu gunung-gunung wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij dan kami tumbuhkan di atasnya pohon-pohon yang warnanya warna-warni indah itu tentang ayat Allah yang kauniyah ya, tentang langit, tentang bumi, tentang gunung. Apa selanjutnya? Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Semua itu sebagai tabsirah, pelajaran wa dzikra peringatan likulli 'abdin munib bagi setiap hamba yang munib, yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat Allah yang kau liah Al-Quran itu adalah peringatan. Ayat Allah yang kau niah berupa alam ini juga berupa peringatan. Selain pelajaran, juga peringatan bagi kita semuanya. Ya. Ini ayat yang menjelaskan tentang makna tadakur dan tafakur dan semuanya itu diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim. Selain itu, Allah Azza wa Jalla memberi peringatan tidak hanya dengan alam, tidak hanya dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, tapi juga dengan peristiwa. Peristiwa di masa lalu atau peristiwa yang sedang kita alami. Peristiwa masa lalu yang dialami oleh orang-orang terdahulu di sana itu ada pelajaran dan ada peringatan. Jangan sombong. Orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita di masa lalu seperti Firaun, seperti Namrud, seperti kaum Ad, seperti kaum Thamud, kaum Tuba, semuanya itu hebat-hebat jauh lebih hebat daripada kita. Sombong, takabur, hancur, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pelajaran. Mereka yang hebat hancur. Kita tidak sehebat mereka. Kalau Allah mau disindret, pejet. Disindret itu dikituta. Di apa? Disentil. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Qaf 36 dan 37. Kata Allah. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha. Fanaqabu fil bilad hal mim mahis? Kata Allah. Betapa banyaknya kami telah hancurkan, kami telah binasakan sebelum mereka generasi yang lebih kuat dari mereka. Asyaddu minhum batsha lebih hebat kekuatannya. Terus selain itu fanaqabu fil bilad. Mereka itu sudah bolak-balik mengadakan pengembaraan ke seluruh ke banyak negeri. Pengalamannya hebat. Pengalaman kemana-mana hebat, kekuatan fisik hebat, usia yang panjang. Kalau orang-orang zaman bahela kan ratusan tahun, ribuan tahunnya. Di kita mah sekarang nggak ada yang di atas 100 tahun kecuali sedikit. Kalau toh ada, sudah kayak bayi lagi. Bayi mah lucu, lum, uh, eh, ketan, lumayannya. Ini sudah tua gitu, kelakuan seperti bayi. Bayi mah nangis oke okay, di nang neng dek di galentoran di ciuman, duh sayangku anakku kan gitunya. Ah, ini ini ini aki-aki. <laughs> kelakuan seperti bayi. Zaman dahulu ratusan tahun, ribuan tahun. Fisiknya kuat luar biasa. Mentalnya lebih hebat daripada kita. Pengalaman ber apa namanya berkelananya luar biasa sampai Allah menyatakan fanaqabu fil bilad. Mereka itu sudah berkelana kemana-mana ke banyak lagi. Hal mimmahis bisa nggak mereka menghindari azab Allah, dihancur leburkan oleh Allah? Tidak hancur karena kedurhakaan mereka kepada Allah. Lalu setelah itu di ayat berikutnya Allah berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya dalam hal itu ada dzikra. Ada peringatan, hati-hati kamu jangan sampai begitu, kamu gak sehebat mereka. Kamu jauh lebih lemah dari mereka. Mereka yang hebat dan kuat aja hancur karena kedurhakan apalagi kamu. Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya dalam hal itu ada peringatan, tapi tidak semua orang bisa mengambil peringatan. Ini limangkana lahu qalbun bagi orang yang punya hati. Kata Mujahid dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ai aqlun Kalbun di sini aklun. Limangkana lahu hal kalbun ay aklun. Bagi orang-orang yang punya hati. Maknanya punya akal. Maknanya memfungsikan akalnya. Karena setiap orang sedurhaka apapun punya akal apa tidak? Punya. Tapi tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak dipakai untuk untuk memahami. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya dalam kejadian tadi ada peringatan bagi orang yang punya hati au alqasam'a wa huwa syahid atau orang yang memfungsikan pendengarannya. Benar-benar eh, pendengarannya itu difungsikan. Makna mendengar bukan idrakus saut Bukan mendengar di sini bukan mampu menangkap suara, tapi makna mendengar di sini mentaati. Kadang menamp, mampu menamp, menangkap suara tapi tidak ditaatinya. Kalau seorang anak nakal dinasihati oleh orang tuanya. Ketika dinasihati dengar gak telinganya? Dengar. Tapi beres dinasihati, iya mah iya pak. Eh tapi tetap tenurut ya. Kalau kamu sepedaan tuh jangan ngebut ya. Nanti jatuh. Iya, iya. Sok sepeda belanja ngebut teh. Kubrak. <laughs> Akhirnya dia nabrak, jatuh, baru tuh bencenur, ya. Baru berdarah nangis. Apa kata ibunya? Kamu mah enggak dengar apa kata mama. Yang dimaksud enggak mendengar di sana apa tidak mampu menangkap suara? Mendengar gak ketika dinasihati tadi? Dengar. Tapi kenapa disebut gak mendengar? Tidak menurut apa yang didengar. Tidak mengikuti apa yang didengar. Dan ini yang dimaksud dengan beberapa ayat inna syarrad dawabi allah summum bukmun ladina la yaqilun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah yang buta, tuli dan tidak menggunakan akalnya. Ya, yang dimaksud tuli di sana apa? Bukan tidak mendengar suara, tapi tidak mengikuti nasihat yang dia dengar. Sumun, bukmun, umyun, fahum, layarjiun. Buta, tuli, bisu. Ini dari kebenaran. Ya, bukan buta yang sebenarnya, bukan tuli yang sebenarnya, bukan bisu yang sebenarnya. Dan ini pula yang dimaksud sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar. Mendengar ada huruf li. Li di sini disebutnya kata bantu. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Mendengar di sini maknanya adalah memberi balasan kepada orang yang memujinya. Bukan mendengar dalam arti menangkap suara, ya. Jadi ayat ini menerangkan bahwa kejadian masa lalu pun menjadi pelajaran dan peringatan. Maka ketika mendengarkan membahas ayat ini para ulama menerangkan seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madari Jussalikin Kata beliau Wadhalika annan nasa thalathatun. Manusia terbagi kepada tiga kelompok. Coba nanti kita masuk kelompok mana di antara tiga kelompok ini. Al-awwal rajulun qalbuhum mayyit. Fadhalika alladhi la qalbalah. Fahada laysat hadhi al-ayat dzikra fi haqqihi. Pertama, orang yang hatinya mati. Makna hatinya mati, akalnya tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Akalnya tidak difungsikan untuk memahami. Orang ini dianggap tak punya hati, maka ayat-ayat Allah baik yang kauliyah ataupun yang kauniyah sedikit pun tidak menjadi pelajaran dan peringatan bagi dirinya. Karena yang bisa mengambil pelajaran dan bisa memberi, mengambil peringatan hanya orang yang hatinya berfungsi secara normal. Baru tuh bisa mengambil pelajaran. Ini mah tidak. Hatinya mati. Ini yang pertama. Wasani yang kedua. Rajulun qalbuhu hayyun musta'indun lakinnahu غير مستمن للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عز وجل من الآيات المشهودة إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها فهو غائب القلب ليس حاضرا فهذا لا تحصل له هذه الذكرى مع استعداده ووجود قلبه Mudah-mudahan tadi kita tidak termasuk golongan pertama ya. Kedua, orang yang punya hati dan hatinya hidup. Hatinya berfungsi. Tapi dia tidak mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan yang diinformasikan oleh Allah Azza wa Jalla Mungkin karena ketidakpedulian dia atau hatinya disibukkan dengan yang lainnya. Disibukkan dengan urusan dunia. Maka hatinya gaib dan tidak hadir. Saya tanya, gaib itu ada apa tidak? Ada. Gaib itu ada, tapi tidak ada di tempat Entah di mana, tapi ada di suatu tempat. Presiden Jokowi ada gaib atau apa tidak? Menurut kita gaib. Ada apa tidak? Ada. Di mana? Gak tahu. Mungkin lagi di jalan terjebak macet. Mungkin lagi di istananya, mungkin lagi ah nggak tahu di mana. Tapi yang jelas tidak ada di, di, di hadapan kita, gaib bagi kita. Gaib itu ada tapi jauh, nggak ada di tempat. Hati orang ini gaib, ada tapi tidak ada di tempat ketika dia mesti berada di tempat seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak mampu meraih pelajaran dari seluruh ayat-ayat yang Allah berikan kepada dia, baik ayat kauliyah ataupun kauniyah. Ketiga, rajulun hay hayyul qalbi musta'idun. alaihi alaihil ayat fasgha bisam'ih wa alqa sam'a wa ahdara qalbah wa lam bi ghairi fahmi ma yasma'uhu فهو شاهد القلب ملقن السمع فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المسلوة والمشهودة ketiga darilah yang terbaik orang yang hatinya hidup ketika dibacakan ayat Allah kepada dia pendengarannya dipasang. Dia menyimak, hatinya dihadirkan. Fikiran dan hatinya tidak disibukkan dengan urusan lain selain menghayati apa yang dia dengar. Hatinya hadir, telinganya berfungsi, akalnya pun sesuai dengan peruntukannya. Jenis orang seperti inilah orang yang mampu mengambil manfaat dan pelajaran dari ayat-ayat Allah baik yang dibacakan ataupun yang disaksikan. Itu tiga golongan manusia. Pertama yang hatinya mati, kedua hatinya hidup tapi difungsikan untuk yang lain, ketiga yang hatinya hidup tapi difungsikan untuk yang sebenarnya. Perumpamaan tiga golongan itu seperti kalau golongan pertama seperti orang buta yang tidak bisa melihat, itu yang hatinya mati. Adapun yang kedua wasani bi manzilatil basr at-tamih bi basarihi ila ghairi manduri ilai. Golongan kedua seperti orang yang melek tapi pandangan matanya ditujukan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dilihat bagi dirinya. Hal yang mestinya dilihat tidak dilihat seperti orang melek berjalan. Kemana harusnya mata tertuju ketika berjalan? Ke bawah dan ke depannya. Tapi dia mah tangga gitu tah. Apa yang terjadi? Kalau ada batu dia bisa tersandung, kalau ada lubang dia bisa terprosok, kalau ada tiang listrik dia dia bisa tidak gor, terdagor. Bisa ter apa? Ter terdagor. terapa Bisa ter terjeduk. Ter kejedot. <laughs> kejedot. Bencenur dah. Kalau dia tersandung jatuh, kalau dia terprosok ke lubang, tipalitek, tijalike. Tikus hewan. Diserile. Disororot. Akhirnya dijungkal. Nah seperti itu. Ada matanya tapi tidak difungsikan. Masih untung jalan. Coba kalau mau pakai motor, pakai mobil, di tol lagi. Harusnya ke depan. Ya. Ya sekali-sekali ke pinggir, ke kaca spion, ke ini untuk melihat kiri kanan, ke depan terus nggak bagus juga ya. Tapi lebih dominan ke depan sekali-kali ke spion. Tapi ketika nyetir dia tangga. Uh itu bintang eh, ceder. Kalau nggak nabrak, ketika jalannya mengkol, ini jalan lurus terus, curalit. Siga truk. Pernah lihat kalau dari sini ke Jakarta banyak truk mau tujuh rahroh ke sisi. Tujuh rahroh ter, eh, ter, terguling, Mungkin begitu. Cuma ngantuk merenya. Nah, seperti itu. Bahaya. Ini perumpamaan yang kedua. Orang itu melek. Melihat. Tapi tidak dipakai melihat arah yang mesti dia lihat. Dia memakainya ke arah yang dia sukai semau gue. Akhirnya dia tersandung. Terprosok, jatuh, ke jeratan yang sejenisnya. Ini perumpamaan yang kedua. Adapun as-salis bimanzilatil basir alladhi qad haddaqa ila jihatil mandur wa atbahu basarahu wa qabalahu ala tawassuti minal bu'di wal qarf fa hadha huwa alladhi yara. Yang ketiga ini ibarat orang yang melek melihat dan memfokuskan penglihatannya ke arah yang semestinya ke beberapa benda yang memang mesti dia lihat. Kalau nyopir ke depan kadang-kadang melihat sepian untuk memantau kiri dan kanan. Kadang melihat ke kamera belakang untuk memantau jangan-jangan di belakang ada sesuatu. Kan begitu? Nah, orang ini yang akan selamat. Orang ini yang akan terhindar dari kecelakaan dan kebinasan Oleh karena itulah dua-duanya baik tabsirah atau zikra oleh Allah disatukan dalam diri orang yang selamat. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat yang ke-8, tabsiratan wa zikra likulli 'abdin munib. Ayat Allah baik yang kauniyah ataupun yang kauliyah ini sebagai tabsirah, pelajaran. Wa zikra dan juga peringatan. Likul diabdi munib bagi orang-orang hamba-hamba yang selalu kembali kepada Allah. Dalam surah Qaf ayat 37-nya Allah menyatakan, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sama wa huwa syahid." Sesungguhnya dalam hal demikian benar-benar ada peringatan bagi orang yang memfungsikan hatinya dan memasang pendengarannya wahwa syahid dan dia menyaksikan semuanya itu ya inilah perbedaan antara tafakur dan tadakur. sejauh mana pentingnya tafakur dalam Islam penting dan agungnya tafakur dalam Islam terlihat dari banyaknya ayat dan hadis yang menerangkan itu kadang-kadang berupa perintah untuk tafakur kadang-kadang berupa pujian kepada orang yang tafakur beserta balasan pahala dunia dan akhirat kadang-kadang berupa celaan kepada orang yang lalai dari tafakur bahkan lebih hebat lagi ada ancaman yang mengerikan bagi orang yang tidak mau bertafakur di dalam kehidupannya. Dan itu menunjukkan pentingnya tafakur di dalam Islam. Di antara ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertafakur. Pertama, kita akan bahas hari Kamis yang akan datang. Sekarang sudah hampir habis waktu yang kita miliki. Cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Sebelum tanya jawab ikhwan ada pengumuman bahwa kuota untuk umroh di bulan Syawal sudah sold out. Sudah habis, penuh. Bongana telat. Tapi karena banyak yang masih ingin daftar, kita buka bis yang <laughs> kedua ya, masih dibuka pendaftaran. Siapa yang mau ikut umroh di bulan Syawal kosong insyaallah, mudah-mudahan tidak ada halangan bisa mencium hajar aswad setiap putaran, yuk hubungi saya atau hubungi yayasan ya. Gratis, tidak dipungut biaya daftarnya. Pas mau berangkat baru bayar. Ustaz saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring beserta alumni bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf. Dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halak? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadus Solihin hari Ahad pekan yang lalu ya tentang halakoh Al-Quran baik menghafal, mempelajari bacanya atau mengkaji tafsirnya itu bagus selama sang mentornya layak mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai da'inya atau ustadznya ya mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar mengoreksi setiap kesalahan bagus kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpakan sistem mentoring dibacakan ayat? Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka itu ancamannya keras tapi karena ini mentoring boleh nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru sang mentor oh, kamu berpendapat begitu, nah, kalau ada kesalahan koreksi, keliru, ya. Dikoreksi kekeliruannya yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman, ya. Yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya. Tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya, ya. Itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum melurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang, kadang-kadang taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon dai, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullah taala berkata, "Al-burghuth fi ardina satastansyir." Al-Burghus fi ardina satastansid. Begitu beliau katakan. Burghus itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses Pasti nggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai awalnya kan lalengkah halu helanya Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro, Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar tiga kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki. Begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustadz, Ketika dia sudah menjadi ustadz ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan ketika akan dibahas mungkin materinya kan sudah diberitahu materi yang akan kita bahas kita persiapkan baca-baca materi itu mana yang benarnya mana yang salahnya kita kita akomodir gitu nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak boleh nggak mendebat mentornya nggak apa-apa kalau salah kak maaf menurut kakak tadi begitu ini ada tulisan begini nih ini lama besar loh <laughs> gitu ya nah seperti itu tapi yang yang santun ya yang santun Wallahu a'lam. Suami ngasih utang ke istri. Uluh. Bukan ngasih nafkah, ngasih utang. Suami ngasih utang ke istri dengan syarat istri mau mijitin. Uluh. Apa ini riba? Ya ini riba. Kullu qardin jarra bihil manfa' fahuwa riba semua pinjaman yang dari pinjaman itu lahir manfaat, apapun manfaat, baik uang, makanan, termasuk jasa. Jasanya mijitin. Itu riba. Ya, saya kasih pinjaman ya seratus ribu. Selama belum lunas, pijit setiap hari. Mijitnya riba. Dosa enggak? Bingit, baik yang mijitnya ataupun yang dipijitnya. Ya, Hati-hati, pinjam motor boleh asal full tank pulang, itu riba loh. Kalau dijanjikan di awal. Tapi kalau dijanjikan tidak tidak dijanjikan di awal, pinjam motor boleh, pakai aja. Ternyata oleh si pemak peminjam di isi full tank ya sama air. Ah. <laughs> Mogok. Sama bensin full nggak apa-apa. Karena tidak ada perjanjian sebelum. Ini kebangetan suami minjemin ke istri, bukan ngasih nafkah. Bagaimana kalau minjamin kendaraan, misal motor, kembali tapi bensin penuh? Ah, ini tadi ya. Kalau disyaratkan di awal itu riba. Tapi kalau nggak ada syarat apa-apa, maka tidak apa-apa. Jangan sampai umpah saya pinjam nanti saya penuhi bensinnya. Jangan. nggak bilang saja. Kenapa? Itu riba loh. Makanya jangan ngomong. <laughs> jangan ngomong. Afan Ustaz, ada minta solusi. Di sekitaran anak, orang-orang yang penuh syubhat. Di sekitar anak, orang-orang yang penuh syubhat. Anak mengaji dalam majlis yang gurunya itu tidak pantas dia lakukan manhaj anak dengan guru anak berbeda. Apakah anak harus keluar? Iya tidak boleh. Al-Quran menyatakan fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Jangan kamu duduk-duduk dengan mereka, ya. Nabi saw pun menyatakan al-mar'u 'ala dini khalili. Abdullah bin Marok menyatakan al-ilmu huwa din. Fanzuru min ayna akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan dari kama, dari mana, dari siapa kamu mengambil agama ini, ya. Jika anak keluar mengaji, untuk anak bertolab itu sulit dalam akses mencari guru semanhaj atau sulit mencari tarbiyah. Kesini aja ini bisa ya. Di Bandung nggak sulit. Ini di mana ya? Di Bandung ini yang hadir. Sulit mencari tarbiyah. Kan ada tarbiyah sunnah. Saat ini di media sosial ada video yang viral tentang eh, tentang anak kecil yang berpemahaman bahwa orang tua Rasulullah SAW tidak masuk neraka. Apakah ini syubhat dan bagaimana pemahaman yang benar? terkait hal tersebut. Ya syubhat. Mungkin anak kecil itu alat. Dijadikan alat oleh orang tua atau bahkan da'i usad yang berpemahaman seperti itu. Dalilnya perasaan masa. Wanita yang melahirkan manusia terbaik yaitu Nabi saw masa ahli neraka kan gitu. Masa manusia terbaik lahir dari rahim ahli neraka. Pakai perasaan kan ya? Kalau begitu mestinya tidak ada nabi yang orang tua atau anaknya jurhaka, mestinya ya. Tapi realita yang ada, ada enggak nabi tapi orang tuanya durhaka atau anaknya atau istrinya durhaka ada? Banyak. Nabi Nuh dan Nabi, nabi Lut. Dua istrinya maksudnya istri masing-masing dari Nuh, nah, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut dua-duanya ahli neraka. Kata siapa? Kata Al-Quran Surat At-Tahrim menyatakan Daraballahu mathala lilladina kafaru mru'atan Nuh Wa mru'atan Lut Kanata tahta amdaini min ibadina salihin Fakhanatahuma Falam yugni anhuma Minallahi syait Wa qila dkhulan nara Ma'ad dakhilin Ya Nabi Ibrahim Ayahnya siapa? Azar, tukang bikin Patung Nabi Ibrahim Ibrahimnya tukang membabat patung yang disembah. Ininya tukang bikin patung. Ahli neraka. Hati kita iya, gimana nyatanya tega iya, tapi agama ini tidak dibangun di atas perasaan dan akal. Kita berharap istri para nabi, orang tua, anak-anak para nabi, semuanya ahli surga. Tapi Allah kan yang lebih tahu. Allah yang lebih mengetahui siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak ya. Jadi dasarkanlah keyakinan pemahaman kita kepada nas bukan perasaan atau akal. Mana dalil yang menyatakan orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam neraka? Saya bacakan dua hadis saja. Di antaranya Nabi SAW sebelum menaklukkan kota Mekah di perjalanan beliau singgah ke kuburan ibunya di Abwa. Terlihat oleh Umar nangis. Ditanya, "Ma'abkaka ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah?" Kata beliau, "Istadzantu Rabbi li an astaghfira li ummi falam ya'dan li. Wastadzantu li ziyarati qabriha fa'adhinali fazurul kubur fa innaha tudzakkirukumul maut. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tapi dia tidak mengizinkan. Karena ibunya mati dalam keadaan sebagai penyembah berhala. Apakah satu masa fatrah? Tidak. Kalau toh masa fatrah tidak sebagai penyembah berhala. Tapi ada agama sebelumnya seperti Warqah bin Naufal. Warakah bin Naufal la, eh, hidup di zaman jahiliyah sebelum Islam datang tapi masih di atas agama Nabiullah Isa salatu wasalam yang lurus ini penyembah berhala aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibu tapi beliau, dia tidak mengizinkan lalu aku minta izin untuk menziarahi kuburannya dan diizinkan maka ziaralah ke kuburan karena itu mengingatkan kalian kepada kematian Da datang seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana bapakku sekarang? Bapak itu sudah meninggal. Dalam keadaan musyrik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Abaka huwa finnar." Dia dalam neraka. Sahabat ini sedih kemudian melangkah pergi tak berapa lama dipanggil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan bapakmu berada di dalam neraka. Dua hadis tadi sahih riwayat Imam Muslim. Terdapat dalam kitab sahih Muslim. Ini yang menunjukkan kedua orang tua beliau berada dalam neraka. Ini nas. Kita sedih kecewa. Iya sedih kecewa. Tapi ini nas. Gak boleh nas ditolak hanya karena apa? Perasaan. Kalau begitu tolaklah ayat yang menyatakan bahwa kedua istri Nabi Nuh, Nabi Nabi Lut itu ahli neraka coba tolak dengan perasaan. Gak mungkin masa seorang nabi diberi pasangan sedurhaka itu. Itu perasaan kan? Kalau Firaun yang durhakanya gak ada ke, bandingannya di zamannya, gak ketulungan, kok istrinya soliha? Ini ayat kayaknya terbalik. Uluh, bahaya itu. Ya, kalau pakai perasaan begitu, kenapa Nabi isinya durhaka pada orang tersoleh di zaman itu? Si Fir'aun orang terbejat di jalan di, di, di zamannya, kok istrinya paling soleh? Disatukan penyebutannya dengan manusia tersoleh di zaman itu yaitu Maryam. Ya, di surah At-Tahrim itu seperti itu. Jangan pakai perasaan. Di dalam beragama, jangan pakai akal di dalam beragama pakai nas, pakai wahyu. Agama ini wahyu, bukan produk akal, bukan produk perasaan kita, tapi wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang diterangkan oleh wahyu oleh Al-Quran dan hadis yang sahih Ikuti itu walaupun hati berat menerimanya karena kelemahan hati kita. Sumber agama kami kita wahyu bukan perasaan, bukan akal. Wallahu alam. Cukup ya sampai di sini mohon maaf tidak seluruh pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.